بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Ba'dal Fajar di hari Sabtu 30 Januari 2021 bertepatan dengan 16 Jumada Tsani 1442 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah di Ahkam Siyam Ramadan yang mana kita masuk sekarang kepada kajian ke-34 dan kita masuk kepada bab akhir dari bab yang keempat syarat-syarat dari diterimanya puasa Ramadan. Maka dipersilakan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan sebelum kita lanjutkan masuk kepada dia Allah itu. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah taala di kitabih Al-Akhbar As-Sahihah fi ahkam siyam Ramadan. Atani atani surut sihah. Asyarat awal an-niyah. Makna dari ucapan atani adalah dari syurutus siam yang kedua adalah syurutus sehat. Maknanya setelah kita selesai dari pembahasan syurutul wujud, siapa yang disyaratkan untuk melaksanakan kewajiban puasa, maka harus terpenuhi. Yang kedua adalah syurutus sehat. Maknanya mereka orang-orang yang terpenuhi syarat al-wujud seperti muslim, akil, balik, al-itaqah, maka seorang muslim yang berakal dan juga sudah balik dan mampu, maka dia pun masih belum diterima. Kecuali terpenuhi syurutus sehat, syarat sah diterimanya. Maka asyaratul awal, syarat yang pertama dari syarat sah diterimanya puasa seseorang adalah aniyah dan untuk permasalahan niat ini, mu'alif beristidlal dengan hadis-hadis yang banyak. Seperti disebutkan di dalam matan. Maka yang pertama, An Umar ibn, ibn al-Khattab. An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yaqul. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Waman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'ati yankihuha aw yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hadis ini yang pertama hadis yang muttafaqun alaih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab dan untuk syarat sehat dijadikan sebagai surut di dalam puasa seperti kami sebutkan maka kita sesuai dengan madhab Malikiyah, Al-Hanabilah dan juga Al-Hanafiyah. maka harus terpenuhi orang yang berpuasa ingin diterima terpenuhi surut wujud dan juga terpenuhi surut as diantaranya di antaranya an niyah Dan niat ini pendalilannya di dalam hadis dan juga di dalam al-ijma. Adapun hadis seperti yang akan kami sebutkan di antaranya hadis Umar yang kami sebutkan tadi dan juga pendalilan ijma seperti dinukilkan oleh para ulama seperti berkata Al-Iraqi di Tarhi Trip Bihada qad ajma'al ulama ala istirati niyah fil ibadah. Maka dengan hadis Umar Ibn Khattab, ijma para ulama bahwa niat itu dijadikan syarat di dalam ibadah. Hadis yang pertama dari Umar Ibn Khattab mutafakun alaih. Dan wajah pendalilannya jelas. Innamal a'malu bin niat. Maka innamal a'malu bin niat kalimat innama di sini yufidul hasan. Maknanya memberikan kekhususan. Innamal a'malu binniyat kita jadikan maknanya adalah ma'amalu illa binniyat. Tidak ada amal-amal yang diterima kecuali dengan terpenuhi syaratnya apa aniyah. Dan ini sesuai dengan ucapan Allah. Innamal a'malu binniyat makna maaf malu illa binia. Seperti Arab mengatakan inna maqama anak. Apa maknanya inna maqama anak? Seperti tadi. Inna malu binia. Maknanya malu illa binia. Maka jika Arab mengatakan inna maqama ana Dimakna maqama illa ana. Berarti di sini yufidul hasr. Maqama illa ana. Tidak ada yang bangun kecuali aku. Ada makna min inama koma anak. Bimakna koma ila anak. Wa kadalika innamal a'malu niat. maknahu ma a'malu illa niat. Tidak diterima amal kecuali dengan niat. Fahada makna yufidul hasr. Falafdu innama yufidul hasr masuk kemana saja. Kita ambilkan contoh di Al-Quran apa? Yang ada inama Misalnya innamal mu'minuna ikhwah. Maka yufidul hasr kuna. Innamal a'malu biniyat bimakna ma amila ila biniyat. Maka innamal mu'minuna ikhwah apa maknanya? Innamal mu'minuna ikhwah. Mal mu'minuna illa ikhwatun. Maka tidaklah seseorang muslim dan mukmin itu kecuali dia bersaudara. Itu maknanya. Innama. Adapun pendalilan hadis yang kedua, hadis yang datang dari Abi Hurairah. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ruba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wa ruba qa'imin laisa lahu min qiyamihi ila sahar." Maka di dalam hadis yang kedua dari Abi Hurairah, berapa banyak dari orang yang berpuasa yang mana dari puasanya itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar, rasa lapar dan juga tidaklah orang yang bangun salat malam terutama di malam-malam bulan Ramadan melaksanakan tarawih kecuali tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya begadang yang melelahkan. Maka di sini menjadi pendalilan tentang niat juga. Adapun hadis Abi Hurairah dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibnu Huzaimah Al-Hakim dan juga Ismail Ibnu Ja'far di dalam kitabnya Al-Hadid semuanya dari jalan Amr Ibnu Abi Amr an Abi Sa'id Al-Maqburi an Abi Hurairah. Maka hadis ini hadis yang hasan didatik karena Amr ibnu Abi Amr namanya adalah Maisarah. Amr ibnu Maisarah Maula al Mutalib Al-Mahzumi maka dia rawi yang saduq hasanul hadis. Maka menjadi hadis hasan di Adapun Sa'id wahwa Ibn Abi Sa'id Al-Makburi. Dari Abu Sa'id, dari bapaknya. Al-Makburi. Maka dia sikoh. Maka wajah benar di dalam hadis ini rubah so ini. Maka kalimat rubah sama marah ma'ana fi matan al-ajrumiyah rubah mada harfu jarulah min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba. Hakada primatan al-jurmiyah. Maka di sini sama. Kalimat rubba min hurufil jar. Yuhtas bidukul alal asma al-zahirah faqat. Rubba la yaqul ila domair. Tapi min, ila, an, ala, dan yang lainnya masuk kepada domair. Min man, min hu, min huma, min hum. Lakin ruba, rubahu, rubahuma, rubahum tidak ada. Maka ruba min hurufil jar muhtas bidukul alal asma al-zahirah. Wa kadalika ruba harfun yadulu ala at-taqlil. Wa ma'abab yadulu ala taqlil. Ala hasbi sidah al-kalimah atau al-jumlah. Misal awal yufidu at-taqlil masalah. Kama masal indal Arab, ruba akin laka lam talibhu ummuk. Maka hadal masal dimakna ruba akin laka, yufidu takrir, sedikit sekali. Yang bisa dijadikan saudara kamu, yang dia malah melebihi daripada hanya sekedar saudara darah, yang mana dia tidak dikeluarkan dari rahim ibunda. Maka ini terjadi bisa jadi persahabatan yang kental the old friend. Sehidup semati. Dia membantu kehidupan dari saudaranya dan bahkan mempertaruhkan jiwa, raga, dan harta untuk saudaranya. Maka jika saudaranya ini baik akhlaknya dalam keadaan agama dan manhaj yang sama maka akan baik. Namun jika pembelaan saudaranya dikarenakan asobiah, dikarenakan hanya sekedar partai yang dibela ataupun kelompok yang dibela, maka ini tidak baik. Namun jika persaudaraan agama seperti Nabi Muhammad dengan Abu Bakar As-Siddiq, maka dengan Umar Ibn Khattab, maka dengan Utsman ibnu Affan dan para sahabat yang lain. Yang mana mereka dipersatukan dalam persahabatan yang kental untuk Allah dan untuk Rasulnya. Maka rubah akhir laka tali talidhu umum Di sini rubah di makna taklil. Maknanya sangat sedikit. Persahabatan yang kental yang mana persahabatan itu lebih dari persahabatan saudara yang keluar dari rahim sebagai saudara kandung dari ibunya. Maka ruba di sini yufid ataklil. Dan makal ini adalah makal yang sahih disebutkan di kitab Al-Amsal oleh Abu Ubaid Ibn Salam. Maka maknanya yufidu taklil ay rubah as-sadiq as fil ikhwah wal mahabbah. Maka sedikit sekali persaudaraan hubungan kental sesama pertemanan yang dia itu melebihi daripada nasab yang keluar dari ibu kandungnya maka itu sedikit. ada pun contoh yang yufidu takdir memberikan makna yang banyak bisa jadi hadis yang mutak yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dari Ummi Salamah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Rubba ya rubba kasiatin di dunia ariatin fil akhirah." Maka di sini yufidu takfir. Rubba kasiatin di dunia ariatin fil akhirah. Berapa banyak dari perempuan-perempuan terutama yang menggunakan pakaian namun dia itu telanjang di hari kiamat. Menggunakan pakaiannya bagaimana? Menggunakan pakaiannya tidak syar'i. Menutup namun membuat syahwah kepada laki-laki yang melihatnya. Seperti menutup hijab, hijabnya hijab gaul. Sempit, dadanya terbuka. Apa hijab seperti ini? Dan kondenya terlihat bagaikan punuk unta ataupun ikatan rambutnya terlihat di belakang bagaikan punuk unta dan sapi dan begitu pun menggunakan hijab warnanya hitam panjang tangannya dan bahkan ada kaos tangannya namun sempit sehingga dadanya menggembung dan pinggangnya pun terlihat bodinya bagaikan gitar kemudian ke bawahnya tertutup sampai menutupi mata kakinya dengan pakaian hitam. Namun di pertengahan paha kanannya terbelah sampai ke atas. Maka ini banyak sekali. Di zaman sekarang bahkan di tempat-tempat Arab, di negeri Arab yang memang sudah terkena fitnah perempuan-perempuannya, mereka menggunakan cadar-cadar tetapi membuat fitnah. Dan ini diketahui semua orang. Mereka membuat burkor fitnah, semua pakaian fitnah dengan dikecilkan, dadanya tersebul, dan sebagainya. Meskipun tertutup, tetapi membuat fitnah. Meskipun wajahnya tertutup, tetapi pembuatan hijabnya membuat hidungnya yang mancung menjadi terlihat agak diturunkan dan matanya yang bagus maka ditimbulkan alisnya seperti itu. Maka ini dinamakan rubah kasiatin fi dunia ariyatin fil akhirah. Maka berapa banyak mereka para perempuan-perempuan yang kasiat berpakaian maknanya menutupi seakan-akan hijabnya. Namun telanjang di hari akhirat itu dari Allah menandakan bahwa tidak melaksanakan secara syar'i maka sahihnya di sini rubat imin. Maka apa yang diinginkan? Yufidu takfir atau takril? Rubat imin laisa min siami ilauju ju. Hah? Yufidu takfir. Maka berapa banyak dari orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan kecuali lapar. Kenapa? Karena tidak mengikuti niat. Sehingga tidak mendapatkan pahala hanya lapar. Dan juga orang yang sholat malam tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya as-sahar. Sahar yakni begadang. Maka begadang jangan begadang jika tak ada artinya. Begadang boleh saja kalau ada artinya. Begitu. Masa ibu? <laughs> oh, insya Allah. Maka inilah dari hadis yang kedua an Abi Hurairah Sekarang kita masuk kepada hadis yang ketiga an Ibnu Umar. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam rubba sa'imi atau rubba sa'imin hadduhu min al ju' wal atafu. Wa rubba qa'imin hadduhu min qiyamihi as saah maka hadis Ibnu Umar ini maknanya juga sama dengan hadis Abi Hurairah. Kalau tadi hadis Abi Hurairah dia Hasan bidatif, maka hadis Umar Hasan digoiri. Apa maknanya? Nah, kalau tadi hadis Abi Hurairah Hasan. Di sini dari Ibnu Umar Hasan digoiri. Apa yang diinginkan oleh penulis? Bahwa hadis Ibnu Umar asalnya baik. Maka dia bisa naik kepada Hasan namun Hasan digoiri. Itu maknanya. Maka di hadis yang ketiga ini dari Abdullah bin Umar diriwayatkan oleh atau berani di Mu'jamil Kabir dan Al-Qudai di Musnad Ash-Shihab. yang semuanya bertumpu kepada Bakiyah Ibnu Walid An Muawiyah Ibn Yahya min tariq Bakiyah Ibn Walid An Muawiyah Ibn Yahya An Musa Ibnu Uqbah An-Nafi' an Ibnu Umar. Maka di sini kebanyakan sanatnya semua rijalnya thiqah kecuali Baqiyah Ibnu Walid yang mana dia masuk dengan mudallis tadlis atas dia. Dalam yusarif disima dan dia di sini tidak menyebutkan dengan tasrih sami'tu haddatsana akhbarana anak. maka di sini dia dhaif sanadnya karena anak-anak dari rawi yang mudallis. Namun, meskipun dhaif bisa terangkat dengan hadis yang sebelumnya hadis Abi Hurairah. Dan wajah pendalilannya di sini adalah sama. Rubah sa'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal atas. Maka banyak dari orang yang berpuasa yang dia dapatkan hanya lapar dan haus. Kenapa? Wajah pendalilannya mana? Disabab adamul ikhlas finiyah. Sehingga layana lumin siamihi ujur min indillah ilal wal apas. Karena tidak ada ikhlas akhirnya mendapatkan lapar dan haus saja. Dan begitu pun pendalilan yang lain yang disebutkan oleh penulis di dalam matan sekarang dari Abi Hurairah yang sudah terulang yang hadis ini muttafaqun alaih berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kullu amali ibni adam yudha'af al hasanah asru amsalih ila sab'imi'ah di'min bahwa amalan Bani Adam dalam segala amalannya salat berjamaah kemudian kita sekarang melaksanakan talabul ilm, menuntut ilmu, maka hasanah-hasanah ini diberikan pahalanya berlipat ganda oleh Allah. Mulai dari 10 kali lipat sampai ke 700 kali lipat. Kemudian dinukilkan oleh Nabi ucapan Allah, maknanya hadis qudsi di lapor ini illa sauma fa innahu li wa ana ajzi Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Kecuali puasa. Pahalanya di atas dari itu semua. Kenapa? Karena puasanya dia itu khusus untukku. Ada dalil ikhlas. Wa ana ajibih. Dan aku akan membalasnya dengan pahala yang sangat besar. Tidak terhitung dari 10 sampai 700 kali lipat. Bisa jadi billion dari kali lipat. Mana dia syaratnya? gak usahwatahu wa ta'amahu min ajli. Yang mana dia meninggalkan syahwat makan, minum, dan faitus kepada istrinya dikarenakan aku. Maka aku yang akan membalasnya. Maka hadis yang keempat dari Abi Hurairah mutafakun alaih sudah terdahulu pendalilannya. Di fadilat Isyam. di fadilah asyam, fadilah yang keberapa? Min asbab usul jannah juga, ya kan? Wa husul ajr kabir sudah terulang. Dan sekarang diulang lagi dikarenakan ikhlas min ajli fa innahu li juga lapor itu bahwa puasa itu untukku dan juga meninggalkan syahwat makan dan minum min ajli. Berarti penulis mengulang hadis Abi Hurairah yang mutafakun alaih ini sudah terulang sekarang tiga. Maka seperti kami sebutkan, begitulah tulisan dari seorang yang misalnya dia fakih dan muhadis, maka dia mempunyai hadis-hadis yang sahih akan terulang-ulang. Seperti di Sahih Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari hadis-hadisnya jika kita lihat di Sahih Al-Bukhari sekitar ribu, Namun disebutkan oleh para ulama dari ribu itu yang asli tidak terulang hanya empat ribuan lebih. Lalu bisa jadi tujuh ribu dari mana? Diulang-ulang. Seperti hadis inamal a'malu biniat diulang oleh Imam Al-Bukhari dalam berbagai bab. Karena ikhlas itu adalah syarat diterimanya ibadah sehingga diulang di kitab di kitab fikih banyak di kitab wudu, tayamum, di kitab sholat, harus dengan ikhlas, di kitab puasa harus dengan ikhlas. Begitupun kita di sini. Hadis Abi Hurairah yang masyhur tadi sudah kita lewati di tiga pembahasan. Pembahasan pertama min asbab dukhul jannah. Mana pendalilan asbab dukhul jannah? Ya apa tidak? Di yang setelahnya. Lisa ini farhatan, hadis ini juga. Itu wajah pendalilan. Farhatun inda liqa'i rabbih, masuk surga. Kemudian juga usul ajar kabir di sini. Fa innahu wa ana ajibih. Dan juga yang ketiga pembahasan kita sekarang, al-ikhlas. Lafaz fa innahu juga lafaz yada'u ta'amahu wa syarabahu wa sahwatahu min ajli. Maka inilah wajah pendalilan yang jelas. Ya Yada'u da'u wa ta'amahu min ajli. Karena Allah. Mencari keriduan Allah. Kemudian hadis yang berikutnya dari Abi Hurairah yang mutafakun alaih. Man sama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma min dambih. Disebutkan oleh penulis hadis mutafakun alaih ini Mana pendalilannya ya Hudzaifah? Pendalilan di annahu min babi al-ikhlas. Hadal hadis. Man sama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Aina syahid? Aina min ajlihi? Lafdhuhu ma min ajlihi. Man sama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tidak nanti musafir, takfiyah. fi tafsir. Aina wajud dalalah? Anta matadri aina nahnu naqra al-hadis. Aina wajud dalalah? Farubba tulabin la yahduru fi majlis illa jasadahu. Jadi anta anta jelis fi majlis jasaduk bas. Wa ma fil firas matar al-an. Oh naum ladid. Sahla. Aina syahid? Ha? Aina syahid? Ala al-ikhlas. Lafaz ماذا؟ Ya akhi subhanallah. Kutulak hadal hadis qad mada. Al-an hadis jadid. Kutulak anta naim al-an. So hadal an dars kullu al-an takalam alaih. Nas nasistami'un fi sairil alam darajul balul jasaduhu fidar solakin akluhu fil firas lakot imanan wa ihtisaba hadal hadith nahnu al mus hadith Abi Hurairah ala dimin qabl faruba talibin jasaduhu fil majlis wa aqluhu fil firas هذا makal al الآن جديد Ikhwan dalam makna hadah. Lafaz imanan wa sabah ada syahiduna. Imanan. Dimana imanan mansub. Lianna huwa hal. Ayat musaddiqan. Bifarq siyamihi. Imanan. Wa ihtisaban mansub aidah. Lianna hu ma'tuf ala imanan hal wa huwa aidah mansub ma'tuf yakni I'rabnya apa? Dan makna ihtisaban ay muhtasiban muridan bidalika wajh Allah. Hada huwa syahid. Idan bari'an minar riya wa sum'ah radiyan ala tawabihi. Hada huwa syahid. Fahimtum? Hey, you. Are you understand? Kemudian kita masuk kepada hadis yang setelahnya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan juga hadis Abi Hurairah dan juga hadis Abi Umamah dan juga hadis Amr ibnu Abbasah dan juga hadis Uqbah ibni Amir dan juga hadis Abi Darda dan juga hadis Jabir. Tujuh hadis mulai dari Abi Sa'id, Abi Hurairah, Abi Umamah, Amr ibnu Abbasah, Uqbah ibni Amir dan Abi Darda dan Jabir yang ada di dalam matan yang kami sebutkan ini maka semuanya telah terdahulu kami sebutkan di keutamaan puasa Ramadan. Pasal apa? Wiqayatun minan nar. Na'am ula. Idan mayahtaj ila tikrar huna. Di dalam sab'ah hadis yang setelahnya mulai dari hadis Abi Sa'id sampai kepada hadis Jabir di dalam matan ini sudah terulang. Dan dari tujuh hadis ini yang terulang dan derajatnya telah kami sebutkan sahih ligoiri dan juga bahkan ada derajat yang memang dia itu asalnya sahih seperti hadis Abi Sa'id, ini adalah masdar dari kesahihan hadis, "Man shoma yawman fi sabilillah, ba'adallahu wajhahu minan nar au anin nar sab'ina qarifa mutafaqun alaih. Ini adalah umdah dari hadis itu. Adapun yang lainnya derajatnya sahih Hasan Ghairi Hasan yang jelas lapetnya sama. Dan dari tujuh hadis Wajah pendalilannya satu. Apa? Man soma yauman fi sabilillah. Barang siapa yang berpuasa satu hari saja. Fi sabilillah. Di jalan Allah. Ini poin pendalilan tentang permasalahan niat. Maka niat itu barakallahu fikum dia syarat diterimanya dari puasa kita. Sudah 40 menit. Kita lanjutkan syarat yang kedua, kemudian selesai bab dari syarat atau gimana? Hmm? Baru 40 menit. Selesaikan. Maka kita masuk kepada syarat yang kedua dari syurut sehat. Wasatu tani tabyituha. An Hafsah qalat Man lam yujmi' asyama qabla al-fajri fala siyama lahu mauqufun sahih. Juga an Abdullah bin Umar anahu kana yaqul la yasumu illa man ajma'a siyama qabla al-fajri. Hadis mauquf sahih. Maka sekarang kita beralih kepada syarat yang kedua sisi hati siang yang menjadi syarat diterimanya puasa adalah tabi dunia. Apa makna tabi dunia? Makna tabi adalah iqa'an niyah bilain. Bahwa di saat seseorang hendak berpuasa, terutama puasa yang wajib, kalau sunnah, tidak disyaratkan. Puasa yang wajib seperti puasa Ramadan, puasa kodok Ramadan, karena kodok Ramadan wajib. Dan juga puasa nazar, dan puasa apa lagi yang wajib? Puasa yamin. Maka di sini puasanya harus tadi dunia. Maknanya fili. Nah, Misalnya hari ini akhir dari bulan Syaban. Maka tadi pagi kita adalah hari pertama Ramadan. Maka dari semenjak kemarin di saat diumumkan oleh pemerintah kita, semoga Allah menjaga pemerintah kita dan terus menjaganya dalam keadaan kebaikan. Diumumkan oleh MUI dan oleh presiden kita, semoga Allah menjaga mereka bahwa terlihat hilal dimulai maghrib maka diumumkan hari ini, jadi mulai dari maghrib malam, masuk satu Ramadan. Maka hari ini kita awal hari berpuasa. Maka dari semalam diumumkan di seluruh Indonesia bahwa Ramadan telah masuk dan awal Ramadan dimulai pada hari ini. Maka kaum muslimin dari syarat yang kedua tadi Tuha harus meniatkan Lalu syarat yang pertama tadi niat, yang kedua pagi Tuhan. Dia meniatkan di malam harinya atau di waktu sahur jika dia tidak mengetahui. Dibangunkan oleh ibunya, hei, ayo puasa. Dia sibuk kerja, pergi pagi pulang petang. Mungkin pulang setelah isya karena kerja di Jakarta macet, very busy, sehingga tidak bisa pulang kecuali jam 9 dan ibunya sudah tidur. Maka dia tidak tahu kalau besok itu puasa, sibuk. Tidak mengetahui pengumuman dan sebagainya. Dibangunkan oleh ibunya waktu sahur. Nak, bangunlah. Ayo sahur. Kenapa bu? Puasa besok. Atau hari ini masuk kepada Ramadan. Bangunlah. Maka dia bangun dan menyiapkan Sebelum dia masuk kepada waktu Fajr. Sehingga makna tadi itu yang mulai dari malam ataupun mulai dari fajar untuk sahur sebelum fajar yang kedua dari adan awal maka di sini makna itu niyah yang jelas sebelum naik matahari ataupun fajar maka dia sudah melaksanakan niyah. Ini syarat yang kedua. Maka tabiat niat adalah syarat. Maka untuk orang yang berpuasa Ramadan tidak boleh tidak meniatkan dari malam. Adapun puasa sunnah maka boleh-boleh saja. Karena dia memang sunnah. Mana dalilnya banyak. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah untuk puasa sunnah boleh di siang hari, tidak niat dari malam bahkan tidak niat sahur pun tidak balahkan. Datang Nabi kepada Aisyah, "Ya Aisyah, hal indaki syai'an?" Wahai Aisyah, apakah ada makanan untukku? Lihat bagaimana kezuhudan Nabi. Dia melaksanakan sholat fajar berjamaah, terus mungkin mengajar, memberikan ilmu yang Allah turunkan dari Al-Quran ataupun hadis, kemudian masuk kepada istrinya tercinta. Adakah makanan untuk dimakan, wahai Aisyah? Ya Rasulullah tidak ada. Maka diniatkan oleh Nabi, idan anak so'in. Maka idan adalah derfu zaman yufidul hal pada saat itu Nabi meniatkan bukan dari malam. Maka idan anasain. Kalau begitu aku berpuasa hari Senin ataupun Kamis ataupun wala alam puasa yang jelas tidak disebut tapi yang jelas Nabi berpuasa. Di saat Nabi berpuasa kemudian di waktu agak sedikit siang Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, aku telah mendapatkan makanan." Ada orang memberikan heisun, makanan dari Arab, dari biasa roti dan sebagainya, dicampur minyak zaitun, heisun, ya Rasulullah. Maka Nabi pun mendapatkan makanan dan dia berbuka. Dan mengatakan, lapan kuntu so'iman fa'affartu. Dulu, maksudnya sebelumnya aku berpuasa, diniatkan pada saat itu dan sekarang aku berbuka. Maka untuk puasa sunnah boleh tanpa berniat di malamnya. Tapi niat tetap harus. Seperti idam anasoim. Kalau begitu aku berpuasa. Niat syarat. Namun permasalahannya apa makna itu niat? itu niat adalah niat di malamnya. Ini pembahasan kita. Paham ya sekarang makna itu niat? Dan yang diinginkan itu niat nanti akan kita bahas. Bukan seperti orang-orang di zaman sekarang yang masuk kepada kebid'ahan. Niat dilaporkan. Maka setelah selesai salat tarawih, karena yang rojeh dari para ulama, niat itu setiap malam, di malam harinya diniatkan. Namun mereka di sini karena tidak mengikuti ilmu dengan benar, masuk kepada perkara bid'ah apa melafatkan dengan niat, bahkan kur. Dan ini yang kami dapati di masjid-masjid. Setelah selesai, dari semenjak kecil juga kita salat tarawih mengetahui. Setelah selesai dari salat tarawih berjamaah, maka dipimpin oleh imam. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, kita tabitu niyah. Nawaitu, nawaitu. Sauma godin, sauma godin. Fardhu sahri Ramadan, fardhu sahri Ramadan. Di masjid bulan-bulan, Di hari demikian-demikian kita tambahin itu. Karena apa? Niat di dalam hati. Kalau disebutkan, maka kebid'ahan. Seperti nanti akan kita bahas. Maka cukup tabitu niyah di dalam hati. Dan bahkan apakah maksa, maknanya di dalam hati harus menyebutkan lafaz di dalam hati kita ya. Nawaitu sauma godin fardu Ramadan. Di hati. Apakah harus seperti itu? Tidak. Para ulama menyebutkan bahkan saya kami menyebutkan dengan kamu bangun saja di malam hari kamu mencari indomie untuk sahur ataupun membeli seperti kita dulu masih bujangan membeli makanan di malam hari untuk nanti sahur atau membeli telur indomie dimasak itu saja sudah masuk kepada niat dan begitu pun bangun untuk sahur dari bangunnya itu pun sudah niat dia untuk apa bangun untuk makan sahur maka tidak mesti dilepaskan nawa itu di dalam hati tapi nawa itu somabadin tidak butuh paham yang jelas itulah niat maka inilah makna dari tabi itu niat maknanya niat filain Mabaina ghurubi syams ila il fajar asani. Mulai dari tenggelamnya matahari sampai fajar, maka itulah tempat tabi dunia. Dan nanti akan kita bahas apakah setiap malam kita meniatkan na'am. Setiap Ramadan 30 hari atau 29 hari diniatkan di malamnya. Apakah telah terjadi permasalahan ini istilah. Apakah tabi dunia dari syarat atau tidak? Maka pendapat Malikiyah, Syafi'iyah dan Al-Hanabiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa puasa bahwa tadi tuniyah adalah surut sihah. Adapun Al-Hanafiyah dari kelompok Abu Hanifah mereka tidak mensyaratkan ini. Maka yang rajih adalah ucapan jumhur, dia termasuk dari syarat. Kemudian mana dalilnya? Disebutkan oleh penulis dalil dari Hafsah jadi apa? Hafsah hada. Ma'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam is farabah. Zawjah. Wa ma'a Ibnu Umar. Hah? Ibnu Umar is ma'a Hafsah farabah. Hah? Ukhtaha. Oh, Baik. Wa ma'a Umar. Hafsah. Hah? Bintuhu. <laughs> Baik. Wa ma'a Abi Hurairah? Nabi. Baik. An Hafsah qala idan anta ma'ana An Hafsah qala man lam yajma' asyam qabla al-fajr fala siyama lahu. Maknanya barang siapa yang lam yajma' asyam maknanya meniatkan puasa sebelum fajar jadi dia meniatkan imam di malam hari ataupun di waktu sahur sebelum fajar. Jika tidak meniatkan, falah malahu tidak ada puasa baginya. Maka hadis ini hadis yang maupun sahih dari ucapan Hafsah. Maka ini hadis yang pertama. Dan telah datang tentang hadis ini riwayat yang marfu'ah dan juga riwayat yang mauqufah. Namun riwayat marfu'ah kabar syad. dan riwayat yang mauqufah dia yang rajih. Adapun pembahasan tentang rojih marfu di pelajaran yang akan datang karena waktunya sudah semakin sedikit. Dan begitu pun permasalahan biodata Hafsah akan kita bahas di pelajaran yang akan datang. Sekarang kita baca saja dalil. Maka yang pertama hadis Hafsah. Sahih, maukuf Kemudian yang kedua dibantu dengan saudaranya Abdullah bin Umar. Anahu kana yakul la yasumu ila man ajma'a siyama qoblal fajr La yasumu ini sahihnya Tidak diterima puasa kecuali bagi mereka orang-orang yang meniatkan sebelum fajr Maka hadis yang kedua ini hadis yang maukuf sahih dikeluarkan oleh Imam Malik di muatoknya. dari riwayat Malik An-Nafi' an Ibnu Umar makhluk sahih jelas karena silsilah ad hadiah sanad yang dicintai oleh Imam Al-Bukhari Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar maka sanadnya dari Ibnu Umar ini dengan sanad yang kami sebutkan tadi maka dari dua khabar yang datang dari Habsah dan juga datang dari Ibnu Umar yang keduanya dari sahabat mengucapkan tidak diterima puasa seseorang yang tidak menyiapkan di malam hari semuanya mauquf. Namun kita katakan tadi mauquf lahuma hukmu Kenapa? Karena di sini keduanya membicarakan masalah al-qabul warad siam Diterima atau tidaknya puasa. Maka ini bukan urusan mereka berdua. Tetapi urusan Nabi Muhammad yang membuat syariat dari Allah. Maka dengan berfatwanya mereka berdua tidak diterima puasa seseorang kecuali meniatkan dari malam ini dari mana sumbernya. Maka la buddha an yakuna masdarahu minan nabi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam ay minas Maka oleh sebab itu para ulama menyebutkan bahwa hadis ini mauku tetapi mempunyai hukum yang marfu seakan-akan ucapan Nabi karena mustahil Hafsah dan Ibnu Umar mensyaratkan tabitu niyah sebagai tolak ukur diterima dan ditolaknya puasa kecuali dari Nabi karena keduanya bukan pembuat syariat Maka oleh sebab itu Syekh Al Albani, Al Imam Al Muhaddis di kitabnya Al Irwa menyatakan, "Fa ini biru fatawahum bihi taqiyan liroki min liroki man rafa'ahu." Maka saya memandang bahwa hadis ini mukuf tetapi mempunyai hukum yang marfu. Maka mungkin waktu sudah sangat mendesak. Sudah 54 menit. Masuk 55. Maka kita cukupkan kajian kita. Karena kalau lebih dari satu jam akan terputus hubungan dengan YouTube. Adapun biodata dari Hafsah kita akhirkan. Dan juga yang rajin dari Hafsah adalah maupun karena datang juga yang marfu kita undur. Wa tapi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum.